Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di surah Al-Ghasyiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمع سمع بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية Nakal dan imalah. Kita ulang. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلي نارا حاميه تسقى من عين آنية Kita ulang. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع nakal ya, setiap tanwin dan sukun setelahnya hamzah qata situlah ada nakal kecuali mim jamak nanti ليس لهم طعام إلا من ضريع ulang لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية Di sini aja perselisihannya. Yang lainnya hanya sisi teori. Nah, namanya teori. Lalu sini sisi kalimatnya. La tusma'u fiha laghiyatun fiha ainun jariyah. Ulang. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت membacanya ilali gitu aja gampang ilali bili afala yang zuruna ilali libini kaifa khuliqat ulang wa ila samai kaifa rufi'at والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت Jadi semua mat wajib majaz dibaca 6. Ya sama dibaca 6 ma'ruf. Fadzak فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Udah Bisa <laughs> semuanya ini malah main-main. Ayo ah, ya, baca bersama-sama coba. Bismillah mulai. kurang dan ta'amunillah. Coba ulang sekali lagi. diulang diulang diulang situ fadzakirin nama ulangi al-a'la semua akhir ini dibaca dengan imalah. Akhir ayatnya dibaca imalah di, di semua tempat ini. Di setiap ayatnya ada perselisihan. <clears throat> setiap ayat ada perselisihan. Saman kemarin surah Al-Lail Aidan wasyamsi duhaha di akhirnya semua ada imalah. Ini kalau wasamsi itu sebelum akhir. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم sama-sama Ini juga di sisi teori. Kalau di Musaf nggak disebutkan, kalau disebutkan dipenuh takliknya. Jadi kalau nggak tahu teorinya, anda akan bisa baca. Ya, harus tahu teorinya ini dibaca imalah, ini tidaknya. Nah, Sabbih rabbika la'ala. Sama-sama. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه فجعله وساء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى Roknya tipis berikutnya Wanu nuyassiruka lil yusra Wanu yusra Fadakirin النفعة الذكرى Melihat nakalnya sukun, tanwin, setelahnya hamzah. Kecuali mim jamak. Fadzakirin nafa'atil dzikra. Ulang. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى Diperhatikan, perhatikan Ibrahim. Dilihat musafnya. الذي يصلى النار الكبرى Sama-sama. Ulangi. الذي يصلى النار الكبرى Ulang. Kalau dibaca waqaf alladzi yasla. Tapi kalau wasl yaslonna. ثم لا يموت فيها ولا يحيا Jangan wala yahyi dari kemarin. Yahya bukan Y. Qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا Baca apa itu? Baca apa? Ibdal bal tusiru ad-dunya imalah surah. Wala akhiratu khairun وأبقى Ulang. pertama wala. Kemudian A-nya dibaca 246. Nah, dua di situ, dua perselisihan. Kemudian khira, tiga. Khairu, empat. wa baqa lima. Kalau terus berarti dibaca enam. Nah, wa baqa kalau terus dibaca enam. Kita ulang kembali la akhiratu khairu wa abaqa Ulang. إن هذا لفي الصحف الأولى Diulang lagi. Mad badal. A, I, U, mad badal. Inna إن هذا لفي الصحف الأولى ulang صحف إبراهيم وموسى Ini kalau ingin baca perselisihan, baca aja min wasyamsi wa duhaiha, tawallaili dan tambah ini nampak betul perselisihannya. Tapi kalau yang lain sedikit aja. Nah. Coba diulang kembali dari basmalah. Nah, mulai. Masih ah, ada yang e, in, kan mana yang, yang E ring, Fahade, eh. bukan Fahadi. Dibaca E, Herman. He. Nah. Bukan he, bukan Herman, namanya he, ke. Nah. Coba diulang lagi. Nakalnya gimana nakalnya? Usa we Ulang sekali lagi. Faja'alahu Ingat banyak seperti lempeng, le. Nah, bukan limping. Nah, lempeng. Nah, eh. Tahu lempeng enggak? Atau lemper. Nah. <clears throat> Coba diulang kembali dibaca eh. Sama-sama mulai. harus bisa belajar di tiba sunnah tidak bisa kiroah. Ini apa bacaannya? Tidak tahu. Kamu belajar berapa lama? 7 tahun. 7 tahun tidak tahu gimana. Dia belajar di sini kiroahnya harus mapan. Bacanya harus bagus. Nah, begitu jangan sampai kalian Nah, di sini kemudian tajwidnya tidak bagus kiraah tidak bisa. Juga nanti boleh jadi akan berubah keadaan kiraah. Kejadian dulu yang paling terkenal kiraah Abi Amr. Setelah itu kiraah Nafi itu Warsh dan Kolun. Setelah itu kiraah Hafiz. Mungkin akan berubah keadaan. Seperti di Jazair ataupun di Maroko itu sekarang masih pakai karawars. Jadi kemarin saya Hasan Qasim Raimi ketika pergi ke Jazair itu hampir semua masjid tidak berjumpa kecuali karawars. Nah, apalagi zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menikah dengan luar negeri, ya enggak? Nah, teman-teman kita ada yang nikah dengan orang Inggris dari Damat ada yang nikah dengan orang Sri Lanka ada yang nikah, nikah dengan Amerika boleh jadi nanti kalian nikah dengan orang nah, Jazair atau orang Maroko nah, bibit unggul <laughs> ya Ya artinya apa? Jadi boleh jadi akan berubah keadaan. Nah, kiraah-kiraah namun sekarang yang mendominasi di dunia ini adalah kiraah hafs anasim. Sekarang juga berkembang kiraah dari jalur Taibah Nasr. Jadi dibaca dua harokat pada majaz fasil silah tawilah. Nah. Jadi masih ada berapa negara yang bertahan seperti di disebutkan dari Jazair, Nah, di Maroko atau di Maghribah sama Jazair ala Maroko dan Maghribah di Libya itu kerah Kolun di Somalia nah kalau pergi ke sana nanti kerah Abi Amr Asusi Al Basri nah lagi bagi Abi Amr Asusi Al Basri nah, kalau ziarah mungkin ini semakin lama kan semakin banyak orang yang kunjung ke negara-negara lain. Bukan begitu? Nah, semakin mudah. Nah, ya sekarang orang pergi ke Singapura itu perkara biasa. Nah, kalau dulu, nah, istilahnya hebat pergi ke Singapura. Tiketnya ke Singapura dengan ke Batam itu mahal ke Batam, nah, mahal ke Papua. Nah, murah ke Singapura. Malaysia juga murah. Nah, terkadang tiket ini hanya 100 ribu. Sampai ke nah, Singapura sana. Sampai ke Malaysia. Kadang 100 ribu aja. Bisa ke Singapura, ke luar negeri. Ya enggak? Eh, Habib. <laughs> Itu perkara mudah ya sekarang. Dan nanti kalau pas ke Singapura, sholat asarnya bagaimana? Biasanya kalau di tempat kita jam 3, di sana jam setengah lima sholat asar. Karena pakai madhab Abi Hanifah. Ke Pakistan juga begitu juga. Nah, asarnya di perakhir Nah, Banyak pertanyaan Ustadz milih Prabowo apa pilih Jokowi? <laughs> milih yang menang aja. Kita milih yang menang, milih. Kalau pondok sini pokoke. Nah, ya. Nah, ini pondok yang pondok di sini rata-rata pokok pokoke. Siapa? Yang jelas apa? siapa yang jadi nah itu yang jadi pimpinan kita nah. jadi banyak sekali pertanyaan SMS SMS nah, sana sini nah, Ustaz jago mana jago yang menang kayak saya <laughs> ini besok nah, pemilihannya nah. Ada yang tanya? Dan juga nanti setelah liburan ini akan ada peraturan khusus. Jadi akhwat-akhwat tidak boleh pulang sebelum mahramnya datang. Jadi tunggu dulu. Seperti anak TK itu loh. Dipanggil misalnya, nah, umu siapa baru keluar. Tidak ada mahramnya tidak keluar. Nah. Ini biar tidak aksi laki-laki perempuan. Nah. Ya begitu, nanti yang mau pulang datang ke sini dulu, Ini pagar sini. Ini siapa muis pulang, pulang. Tidak boleh pulang duluan. Nah. Di, kayak anak TK, tahu anak TK belum dijemput mahramnya tidak boleh pulang. Nah. Untuk menghindari madarat yang terjadi. Jadi mungkin kali perketat, kemudian yang pulang pergi juga yang kemarin sudah gede-gede. Nah, akan kita atur juga di sini tempatnya. Jadi pulangnya disamakan yang kampung-kampung sini juga pulangnya sama, ya kemis kalau ingin pulang. Nah, yang mana ingin makan enak suruh ngirim bontot sama orang tuanya. Nah, tinggal di sini. Kalau yang tidak mau ikut peraturan mulai sekarang pergi meninggalkan pondok ini. Mulai sekarang sudah saya umumkan ini. Jadi disamakan. Adapun yang masih kecil mungkin tempatnya di tempat lain. Masih pulang mungkin jam 1. Yang lainnya mondok. Yang tidak mau mondok ya tidak apa-apa. Yang cepat-cepat punya cucu nikah mulai sekarang. Nah, nanti hari sawal ini biasanya musim nikah. Ya, bulan Syawal, nah, kemudian bulan Idul Hijjah, itu rame. Nah, para petani kalau ingin sukses, nanam sayur-sayuran, itu pas panennya pada bulan Syawal, dan bulan Idul Hijjah, biasanya harganya naik. Nah, itu teori. Nah. Ada yang tanya? Ini kesempatan ini nanti yang pengen nikah bulan Syawal, bulan Hijjah ini. Nah, tidak apa-apa umur 12 tahun nikah tidak apa-apa. Akhwat umur 9 tahun nikah tidak apa-apa. Hah? diajak tebal. Nah, di situ karena beda kalimat. Syaratnya harus satu kalimat. Jadi pis syaratnya harus satu kalimat. Nah, ila syamsu kuwirat. Nah. Nusirat satu kalimat. Tayyulahuna.